pada permasalahan yang ke-22 daripada ritual atau perbuatan amalan orang-orang jahiliyah bahwasanya mereka menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan dan juga senda gurau. Mereka menjadikan nyanyian-nyanyian musik sebagai ibadah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara na barakallahu fikum dengan bernyanyi dan yang semisalnya. Terkadang mereka menjadikan nah memukulkan atau barakallahu fikum memukul rebana atau gendang-gendang. nam kemudian melantunkan anasyid, nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu atau musik-musik dijadikan sebagai alat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wal billah. Sebagaimana kemarin yang sudah disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan wafaqahu taala Beliau mengatakan bahwasannya wal aghani wa alatu alahun la'ibun. Wa la'ibun. Nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik tersebut itu adalah bentuk senda gurau dan permainan. Wa hiya muharramatun wa hiya muharramatun fi haddi dzatiha. Yang mana alat-alat dan juga nyanyian itu sendiri secara zatnya pada sendirinya adalah haram. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla? Bagaimana kalau seandainya jadikan sebagai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala? Nyanyian itu sendiri haram, alat-alatnya itu sendiri juga haram hukumnya. Naam, alat-alat musik itu barakallahu fikum. Bagaimana kalau seandainya perkara yang haram tersebut jadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wal Kita lanjutkan syarahnya. Qala syarih allah taala Syekh Shalal Fauzan. Hafizallahu taala wa ra'ah. ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد dan yang menyerupai mereka sekarang ini itu orang-orang yang mereka menjadikan nasyid-nasyid nyanyian-nyanyian lagu-lagu allati yusammunaha al-islamiyah yang mereka menamakan dengan apa? Dengan nyanyian-nyanyian islami. Bohong. Barakallahu fikum. Naam. Nah, diiringi dengan pukulan, nam pukulan-pukulan rebana, suara-suara rebana ataupun suara gendang ataupun gitar dan semisalnya walanya billah, seruling trompet dan semisalnya. Wa yaj'alunaha min wasail ad ila Allah dan mereka menjadikan itu adalah sebagai perantara, sebagai wasilah, sebagai alat-alat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu perkara yang mungkar waliyadu billah, perkara yang mungkar, perkara yang membinasakan pelakunya para palafikum Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa minan nasi man yashtari al-hadis liyudilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada yang mereka Nah barakallahu fikum memperjualbelikan lahwal hadis itu ucapan suara yang sia-sia dalam rangka untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata al tafsir nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih nah maknanya adalah nah barakallahu fikum lahwal hadis adalah al-ghina yaitu nyanyian atau nah barakallahu fikum musik dan semisalnya. Nah barakallahu fikum sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, rohu Hakim dan juga bihaqi dan juga yang lainnya para kalafikum nam, bahwasanya diinginkan dengan lawan hadis adalah nyanyian-nyanyian ataupun musik para kalafikum nam. Jadi perlu diperhatikan. Itulah keadaan orang-orang jahiliyah. Mereka menjadikan alat-alat musik atau nyanyian-nyanyian sebagai dakwah, sarana dakwah ilallah Allah Jalla wa ala, wal billah. kita lihat di sini Kama yaqulun sebagaimana yang mereka ucapkan, wa da'watu ila azza wa jalla min ad-din. Sedangkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari agama, enggak boleh sembarangan. Wa la yadkhulu fiha syai'un min al-aghani wa min al-anghami wa tanghimat allati tulhin nufus Yang mana dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan agama. Nam, wala yadkhulu fiha tidak boleh masuk pada agama tersebut sesuatu berupa aghani eh, nyanyian-nyanyian wa minal musik-musik wa tanghimat ataupun enam suara-suara nam barakallahu fikum allati tulhin nufus yang bisa melalaikan jiwa manusia wa tushghilun nas an dzikrillah dan menyibukkan manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa an Qur'an dan menyibukkan dari membaca Al-Qur'an jadi karena mendengarkan nyanyian-nyanyian atau musik atau yang dikenal dengan nasyid dan misalnya akhirnya mereka melalaikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka pun tidak tenang karena tidak atau tidak membiasakan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal azzikru nah padahal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber ketenangan hati. Namun musik nyanyian dan semisalnya itu biasanya bikin hati gundah gulana, membuat hati berkeluh kesah atau terkadang sedih. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian terkadang barakallahu fikum bisa menghantarkan kepada perkara-perkara maksiat wal billah. Nah, seperti itu. Ada berzikir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Kita lihat di sini yang mana nyanyian-nyanyian atau lantunan-lantunan musik-musik tadi bisa menyibukkan manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari membaca Al-Qur'an. Jadi mereka karena sibuk mendengarkan musik, sibuk mendengarkan nyanyian-nyanyian, akhirnya tidak sempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat zikir pagi, tidak sempat zikir petang, bahkan tidak sempat salat bila Salat aja ditinggalkan juga. Naam. Wa al qiraatil Qur'an dan juga tidak sempat baca Al-Qur'an. Wa hiya min syi'aratil manahijil hizbiyah yang mana itu termasuk syiar-syiar, manhaj metode prinsipnya orang-orang hizbiyah. Mulai dari hizb ikhwani, eh, barakallahu fikum, eh, IM ikhwan muslimin, atau hizib yang lainnya atau kelompok-kelompok sesat yang lainnya mereka mengatakan nada dan dakwah katanya bagaimana nada dan dakwah itu barakallahu fikum dakwah tidak perlu yang namanya musik dakwah tidak perlu dengan cara maksiat dakwah tidak perlu dengan cara kemungkaran dakwah tidak perlu dengan cara yang haram barakallahu fikum karena dakwah ila jalla wa ala tauqifiyah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tauqifiyah bersumber dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. nah seperti itu. Nah, barakallahu fikum diupayakan semaksimal mungkin barakallahu fikum ketika berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu diiringi dengan ilmu, bukan diiringi dengan nafsu atau tidak. Nah, barakallahu fikum bukan diiringi dengan nah barakallahu fikum nyanyian-nyanyian ataupun musik-musik yang lainnya. Nah, waliyadu billah. Kita lihat sini. Walaysat min wasail dakwah yang mana itu tadi bukan termasuk nah, perantara atau bukan termasuk apa sarana dakwah. Eh, bukan termasuk alat-alat dakwah, musik dan nyanyian tadi. Lianna manhaj dakwah tauqifiyah dikarenakan prinsip atau jalan metode. Nah, barakallahu fikum sarana dakwah itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Maknanya adalah terhenti dalam artian bersumber. Nah, barakallahu fikum dari bersumber dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana an nas bil kitab was sunnah. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah wal wa'di wal irsyad dan juga memberikan nasihat serta bimbingan wal mujadalah bil lati hasan dan mendebat mereka dengan cara yang bagus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil lati hi ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah serulah berdakwalah engkau pada jalan Rabbmu dengan cara hikmah wad'u syai' fi mawdhihi meletakkan sesuatu pada tempatnya nah wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat yang bagus Wajadilhum billati hasan dan debatlah mereka dengan cara yang nah barakallahu fikum dengan cara yang bagus. Nah barakallahu fikum. Nah, itulah dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakanlah, Nam, ini adalah jalanku. Aku menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Nam. Kemudian berikutnya, walam yattakhidul anasyid al-jama'iyah wasilatul da'wah dan tidak pernah Nabi kita Muhammad SAW menjadikan nasyid-nasyid nyanyian-nyanyian Naam al jamaiyyah ya, eh, yang dilantunkan bersama-sama atau yang sendirian-sendirian dan semisalnya sebagai wasilah untuk dakwah, sebagai sarana dakwah tidak pernah. Barakallahu fikum karena itu perkara maksiat, perkara mungkar. Wa insyadu syair wa insyadu syair al-jayyid an-nazih. Naam dan lantunkan enam pantun atau puisi yang bagus dan juga bersih. Nah, barakallahu fikum dalam artian mengena ya, tentunya ketika syair tersebut atau pantun tersebut, puisi tersebut kosong dari kesyirikan dan juga kemungkaran. di 'alal musyrikin, untuk membantah orang musyrikin wa Islam dan untuk membela agama Islam, kasyiri Hasan radhiyallahu anhu seperti syairnya atau pantunnya atau puisinya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Aulitan syiti halal amal atau untuk menyemangati orang yang bekerja. Nah, namanya kalau di aslinya istilahnya zawamil itu ya, biar semangat kerjanya, biar semangat perangnya berjihad. Nah, musair fi safar atau ketika dalam perjalanan safar, laisa dzalika syabihan bil anasyid. Itu semuanya puisi-puisi atau pantun atau qasidah. Nah, barakallahu fikum eh, yang tentunya tidak menyelisih dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bukanlah dinamakan atau tidaklah diserupakan dengan anasyid. Nah, barakallahu fikum laisa dzalika syabihan bil anasyid al-jamaiyah. Hal itu atau perbuatan tersebut tidak sama, tidak serupa dengan nasyid-nasyid yang jamaiyah yang dilakukan bersama-sama ataupun sendirian. Al-musta'mal al-musta'malatil an yang digunakan atau yang dilakukan sekarang ini. Fala tuqasu maka jangan dikiaskan badannya. Lima bainahuma minal farid wal wadih, karena antara keduanya ada perbedaan yang sangat nampak dan jelas. Kalau zawamin yang kita lantunkan dahulu di Damas barakallahu fikum atau yang, yang Nah, barakallahu fikum sebagian manusia mendengarkannya, mereka tidak menggunakan nyanyian-nyanyian atau musik-musik atau alat-alat musik tidak menggunakan. Cukup dilantunkan qasidah tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum memberikan dorongan eh, agar semangat dalam belajar misalkan, dorongan agar semangat dalam berjihad. Tidak masalah. Jangan dikiaskan dengan nasihat-nasihat sekarang yang dibikin oleh orang-orang IM Ikhwan Muslimin atau orang-orang yang jauh dari ilmu barakallahu fikum. Oleh karena itu kesimpulan daripada permasalahan yang ke-22 ini Nah, barakallahu fikum adalah apa? Nah, jangan sampai kita menjadikan agama kita sebagai bahan senda gurau ataupun permainan. Baik dengan cara yang sekarang lagi ngetrennya, dalam artian yang kita saksikan banyak yang mereka mengadakan acara ini, acara itu, ngundang ini ngundang itu kemudian sebelum acara pengajian ada iringan musik-musik dan semisalnya salawat Nabi dan semisalnya billah itu bukan sarana dakwah yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi itu berbahaya sekali barakallahu fikum dakwah ilallah jalla wa tidak butuh yang namanya perbuatan yang haram perbuatan nasihat, perbuatan mungkar tidak perlu kita menggunakan alat-alat musik tidak perlu kita lantunkan dengan seperti nyanyian-nyanyian lagu dan semisalnya tidak barakallahu fikum